بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhul Ad'iyati wal Azkar jilid yang kedua. Setelah pada pertemuan lalu kita membahas tentang simaat yang disyariatkan dan yang diada-adakan maka selanjutnya Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala membawakan ad-du'a lil muslimin berdoa untuk kaum muslimin Jamaah rahimani wa rahimakumullah Dalam pembahasan doa Di antara adabnya adalah memberi perhatian untuk mendoakan kaum muslimin secara umum. Dan tentunya masuk di dalamnya juga kaum muslimat. Agar mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ampunan rahmat Allah dan juga dibantu kepada perkara-perkara kebaikan karena semua orang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan ya setiap orang sama kebutuhannya termasuk kita kita semua membutuhkan taufik Allah ampunannya rahmatnya dan juga kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketaatan dalam melaksanakan kebaikan sebagaimana doa yang kita panjatkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Jemaah sekalian azani Allah wa iyyakum Seorang muslim dia harus menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah, a'azani Allah wa iyyakum setiap orang pasti senang ketika dirinya didoakan kebaikan oleh orang lain, oleh saudaranya. Maka sebagaimana kita sedang didoakan oleh orang lain, kita pun hendaknya mendoakan kebaikan untuk mereka. Sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwa setiap muslim akan mendapatkan manfaat dari doa saudara-saudaranya kaum muslimin. Baik ketika dia masih hidup di dunia ini maupun sesudah wafatnya. Dia tetap terus didoakan oleh saudara-saudaranya dari kalangan muslimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau memperhatikan keadaan saudara-saudara kita, tentunya kita akan dapati keadaan mereka itu berbeda-beda. Dan setiap mereka pasti butuh kepada doa saudara-saudaranya di antara saudara kita ada yang sedang terbaring di rumah sakit. Ya. Terkadang dia telah melewati masa sakitnya sekian lama, ada yang sepekan, dua pekan, sebulan, bahkan lebih. Di antara saudara kita ada yang sedang melawan kepedihan, menanggung rasa sakit. Mungkin karena sakitnya itu dia tidak bisa tidur. Ya, sulit untuk tidur. Tidak pernah merasa nyaman akibat sakitnya itu. Maka mereka sangat butuh kepada doa kita. Mereka sangat butuh kepada doa saudara-saudaranya sesama kaum muslimin. Agar disembuhkan oleh Allah, dihilangkan deritanya, penyakitnya, dihapuskan kegundahannya, dilenyapkan musibahnya dan digantikan dengan kesehatan dan al-afiat. Iya. Yeah. disebutkan oleh Imam Abu Dawud at tirmidzi ya Abu Dawud dan at tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Man 'ada maridan lam yahdhur ajaluhu فقال indahu sab'a مرات Barang siapa yang menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya. Lalu dia berdoa di sisi orang sakit itu sebanyak tujuh kali. Apa doanya? As'alullahal azim. Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Nah, ini diantara doa. Apa sih yang kita baca ketika ngebesuk orang sakit ini? As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Tujuh kali. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang ngebesuk orang sakit, dia baca di sisi orang sakit tersebut doa tadi tujuh kali illa afahullah melainkan Allah akan memberi afiat kepadanya iya begitu juga disebutkan di dalam as-sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza atal marida yad'u lahu. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi orang sakit ya membesuk maka dia akan berdoa. Nah, ini berarti jenis yang kedua. Apa doanya? Allahumma Rabban nas Ya Allah, Rabb manusia Azhibil ba'sa washfi anta syafi. Hilangkanlah sakit dan sembuhkanlah. Anta syafi, engkau adalah zat yang maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yugadiru saqama. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu ya Allah kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Nah, nah ini jangan cuma datang ngebesuk, ngajak ngobrol orang sakit, habis itu pulang, cuma setor muka, yang penting ada perhatian. Yang dia butuhkan lebih dari itu adalah doa dari kita. Ya. Saya ulangi apa yang kita baca yang pertama tadi, أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك tujuh kali. Yang kedua, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama atau la yughadiru suqma. Nah. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Ngebesuk orang sakit itu manfaatnya bukan cuma untuk orang yang sakit. Tapi untuk kita juga yang membesuk. Iya. Membesuk orang sakit itu pahalanya besar. Disebutkan dalam hadis. Ya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innal muslima idza 'ada muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Sesungguhnya seorang muslim bila menjenguk saudaranya sesama muslim maka dia terus menerus berada di khurfatil jannah sampai dia pulang. Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Siapa yang menjenguk orang sakit maka dia terus menerus berada di khurfatil jannah. Lalu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apakah khurfatul jannah?" Qala janaha, buah-buahan yang dipetik dari surga. Ya. Jadi selama orang itu ngebesuk maka dia berada di lingkaran surga sampai dia pulang. Ya. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alf malakin hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim membesuk muslim yang lainnya di pagi hari. Melainkan 70 ribu malaikat bersolawat atasnya. Artinya apa? 70 ribu malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang ngebesuk tadi. Sampai dia berada di sore hari. Itu kalau ngebesuk pagi. Biasanya jam besuk berapa kalau dia dirawat di rumah sakit? Nah, jam 7 sampai jam 8 misal sebentar ya karena ada jam besok kita sudah pulang sudah sampai rumah itu malaikat yang sebanyak 70 ribu tadi masih terus mendoakan kita ya memintakan ampunan untuk kita sampai sore sebaliknya wa in adahu asyiyatan illa salla alaihi sab'un alfa malak hatta yusbih. Kalau dia menjenguknya di sore hari, maka 70 ribu malaikat bersolawat atasnya, memintakan ampunan untuk orang yang besuk tadi sampai pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan dia memiliki buah-buahan yang akan dia petik di dalam surga kelak. Masya Allah. Ternyata manfaat membesuk orang sakit bukan cuma untuk dia yang sedang sakit, tapi untuk yang ngebesuk terdapat lahan untuk meraih pahala yang besar. Iya. Jemaah Jemaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian bar, apa di antara kaum muslimin, di antara saudara-saudara kita ada yang sudah dijemput kematian. Ya. Sudah berada di alam kubur. Tertahan dia dengan amalan-amalannya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ya. Maka saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia ini mereka butuh kepada doa. Ya, Butuh kepada doa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya, melapangkan kuburannya.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 Ya, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina gillan. Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Lihat. Itu doa untuk saudara-saudara kita yang sudah dijemput oleh kematian. Mereka membutuhkan. Bahkan disebutkan di dalam hadis ada orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah di dalam kubur, dihentikan siksaannya, dilapangkan kuburannya dengan sebab doa orang-orang yang hidup di dunia ini. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Wa minal muslimina man ya'ishuna fi buldanihim fi fitanin Kemudian di antara saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin ada yang tinggal di negeri yang penuh dengan cobaan dan fitnah. Ya. Seperti di Irak, di Suriah, ya. Itu saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Terjadi peperangan, ada juga yang sedang diserang wabah penyakit, ada yang dikuasai musuh hingga tertumpah darah kaum muslimin. Perempuan-perempuan kehilangan suami-suami mereka. Anak-anak kehilangan orang tuanya sehingga mereka menjadi yatim piatu. Harta benda mereka dirampas oleh musuh dari kalangan orang-orang kafir. Maka tentunya mereka ini sangat butuh kepada doa kita butuh kepada doa kaum muslimin di dunia apa di belahan dunia manapun agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan kesulitan mereka menghilangkan kegundahan mereka dan agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh mereka ini yang mereka butuhkan mereka butuh kepada doa kita agar Allah menebarkan keamanan dan ketenangan di antara mereka. Nah, ini termasuk petunjuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam yaitu beliau melakukan doa kunut ya sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قنت في صلاة العتمة شهرا Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut pada salat Isya selama berapa? Sebulan. Apa yang beliau ucapkan dalam doa kunutnya? Allahumma anjil walid ibn al-walid. Allahumma anji salamata bin Hisham. Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin Allahumma ashdud wat'ataka ala mudar Allahumma j'alha alaihim sinina kasini Yusuf Itu yang didoakan dalam apa yang dibaca oleh Nabi dalam doa kunut yang didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ya Allah selamatkan Al-Walid ibn Al-Walid. Ya Allah selamatkan Salamah bin Hisham. Ya Allah selamatkan Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Ya Allah selamatkan orang-orang lemah di antara kaum mukminin. Ya Allah keraskanlah injakanmu kepada mudhar Ya Allah, jadikanlah atas mereka tahun-tahun seperti tahun-tahun Nabi Yusuf. Apa kata Abu Hurairah? Wa asbaha zata yaumin falam yad'ulahum Itu Nabi doa kunut selama sebulan. Pada suatu hari ternyata beliau tidak lagi mendoakan keselamatan atas mereka, nggak lagi doa kunut. Fazakartu zalikalah Kata Abu Hurairah, aku menanyakan hal itu kepadanya. Dan beliau menjawab, Awamatarahum qad qadimu. Tidakkah engkau lihat bahwa mereka itu telah kembali? Masya Allah. Dikabulkan oleh Allah doanya. Orang-orang yang didoakan tadi semuanya diselamatkan oleh Allah. Ini contoh yang pertama. Iya. Mendoakan kaum muslimin yang sedang dalam keadaan tertimpa peperangan. Tertimpa fitnah yang besar. وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال dan telah sabit disebutkan dalam as-sahih yakni sahihul Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل يدعو على رعل وذكوان ويقول أصيه عصت الله ورسوله Kata Anas bin Malik, Nabi Shallallahu pernah kunut satu bulan mendoakan kebinasaan atas Ri'il dan Zakwan. Dan Nabi mengatakan, Usayyah telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Wa kadzalika kunutu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Demikian pula kunut yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika para sahabat memerangi Musailamah Al-Kadzab dan ketika memerangi ahlul kitab ya sama dengan kunut yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apa doa kunutnya Abu Bakar dan Umar Allahumma azib kafarata ahlil kitab alladhina yasudduna an sabilik Ya Allah azablah orang-orang kafir ahli kitab yang menghalangi dari jalanmu wa yajhaduna ayatik dan yang mengingkari ayat-ayatmu wa yukadzibuna rusulak dan yang mereka mendustakan rasul-rasulmu wa hududak dan mereka telah melampaui batasan-batasanmu sampai akhir doa beliau. Ya. Ini contoh dari para pendahulu kita salafus salih mendoakan saudara-saudaranya yang sedang dalam keadaan peperangan. Ya. Sedang terjadi pertumpahan darah, sedang dilanda musibah, cobaan dan fitnah. Naam. Barakallahu fiikum. Kemudian jemaah azan ya Allah wa iyyakum. Di antara kaum muslimin ada yang hidup dalam kemiskinan. Iya kan? Tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tidak bisa membeli pakaian. Enggak punya tempat tinggal yang tetap. Tidak ada makanan di sisinya, minuman, bahkan di antara mereka ada yang mati karena kelaparan dan kesulitan. Mereka adalah saudara-saudara kita kaum muslimin. Maka mereka sangat butuh kepada doa kaum muslimin lainnya. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan, menghilangkan kelaparan, mengangkat kesulitan hidup mereka. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberi pakaian kepada orang yang tidak berpakaian di antara mereka. Ya. Yeah. Ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kaum muslimin, kepada hadap saudara-saudara kita. Mencintai kebaikan untuk mereka. Dan ini semua jamaah a'azani Allah wa iyyakum berdasarkan ikatan keimanan yang mempersatukan kaum muslimin, melembutkan hati di antara mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan sebagian mereka adalah wali-wali sebagian yang lainnya dan juga dalam hadis Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim mislul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang yang beriman dalam kecintaan dan kasih sayang mereka adalah seperti satu jasad. Apabila salah satu anggota jasad merasakan sakit, niscaya seluruh jasad lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Al-muslimuna karajulin wahidin. In ishtaka ainuh ishtaka kulluh. Wa in istaka ra'suhu istaka kulluhu. Orang-orang Islam itu seperti seorang laki-laki. Apabila matanya merasakan sakit, niscaya akan merasakan sakit juga seluruh badannya. Apabila kepalanya sakit, maka akan sakit juga seluruhnya. Naam. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Musa al ashari radhiyallahu an bahwa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tu'minu hatta tarahamu sekali-kali kalian tidak beriman hingga saling menyayangi qalu mereka berkata ya Rasulullah kulluna rahim wahai Rasulullah setiap kami adalah penyayang apa kata Nabi innahu laisa birahmati ahadikum sahibahu walakinnaha rahmatun nasi rahmatul am, Maksudnya bukan kasih sayang salah seorang kamu terhadap sahabatnya. Akan tetapi kasih sayang terhadap manusia dan kasih sayang secara umum. Masya Allah. Dan banyak ya hadis atau riwayat yang semakna dengan ini. Yang setiap kita hendaknya memperhatikan hak-hak. Hak-hak saudara kita sesama kaum muslimin. Mencintai kebaikan untuk mereka. Ya. Menyayangi mereka. Bersikap lembut kepada mereka dan mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bimbingannya, kebaikannya, keberuntungannya, kemaslahatannya dan keteguhannya. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Di antara doa yang disyariatkan untuk dibaca adalah Rabbighfirli waliwalidayya walil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat Ya Allah ampunilah untukku untuk kedua orang tuaku dan untuk seluruh kaum muslimin yang laki-laki maupun yang perempuan dan untuk seluruh kaum mukminin laki-laki maupun perempuan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya wa qad salaf yastahibbu li kulli ahadin ala hadha dua kull yawmin 70 marrah dulu sebagian ulama salaf menyukai ya agar orang itu konsisten terus menerus memanjatkan doa tadi dalam satu hari sebanyak 70 kali. Ya. Fayaj'alulahu minhu wirdan la yukhallu bih. Dan hendaknya dia jadikan doa tadi, firli wali walidayya walil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat. Itu dijadikan sebagai wirid yang tidak dia abaikan. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, "Sami'tu syaikhana" Aku pernah mendengar syekh kami yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yadhkuruhu membaca doa tadi sebagai zikirnya. Bahkan beliau menyebutkan keutamaan yang sangat agung. Tapi kata Alimah Ibn Qayyim beliau tidak mengingatnya. Ya. Bahkan kata Alimah Ibn Qayyim saya juga pernah mendengar kalau guru saya yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah berkata Inna ja'alahu baina sajdataini jaizun. Sesungguhnya mengucapkan doa ini di antara dua sujud, ini duduk di antara dua sujud itu diperbolehkan. Rabbighfirli waliwalidayya walil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Kemudian kata beliau, faida syahidal abdu anna ikhwanahu musabuna bimithli ma bih muhtajuna ila ma huwa muhtajun ilaih kalau seseorang menyadari saudara-saudaranya ditimpa seperti apa yang menimpa dirinya mereka butuh kepada apa yang dia butuhkan niscaya dia tidak akan enggan untuk memberi bantuan. Ya. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Apa sih keutamaannya berdoa dengan doa tadi? Hafal insyaallah. Rabbighfirli gfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat. Keutamaannya disebutkan dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ya. Milik At-Tabrani, karya beliau. sanadnya Hasan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati" Kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Ini kata Nabi. Barang siapa memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan niscaya Allah menuliskan baginya satu kebaikan untuk setiap satu orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Masya Allah. Keistimewaan yang luar biasa bagi umat ini. Ya, dengan sedikit beramal kita dapat meraih keutamaan yang banyak. Ya. Fata'ammal rahimakallah. Perhatikanlah. Semoga Allah merahmatimu. Keagungan, pahala, keutamaan yang disiapkan atas doa tadi. Ya. Begitu banyaknya kalau seorang muslim berdoa Allahumma gfirli, Allahumma gfirli Ya. lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Allahumma gfiril muslimina wal muslimat Ya berilah ampunan untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan Wal mu'minina wal mu'minat Berilah ampunan untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup di antara mereka maupun yang telah wafat. Kalau orang doa kayak gini, dia akan mendapatkan satu kebaikan untuk setiap seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dia juga akan mendapatkan satu kebaikan setiap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang itu dia dapatkan baik dari yang terdahulu di antara mereka maupun yang belakangan. Ya, maka ini adalah kebaikan yang tidak akan dapat dihitung jumlahnya. Karena jumlah kaum muslimin yang terdahulu dan yang belakangan tidak akan ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu dan jemaah sekalian, doa tadi yang kita bacakan itu dijadikan doa para nabi dan Allah memerintahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji mereka dengan doa tersebut. Seperti Allah mengabarkan tentang doanya Nabi Nuh alaihi salam. Apa doanya Nabi Nuh? Rabbi gfirli wali walidayya ولمن mu'mina بيتي mu'minina wal mu'minat itu doanya Nabi Nuh Ya Rab berilah ampunan untukku dan kedua orang tuaku dan siapa saja yang masuk rumahku dalam keadaan beriman ya dan berilah ampunan untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wala tazidil zalimina illa tabara. Dan jangan tambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kehancuran. Itu doa yang Allah sebutkan dalam surat Nuh. Yang dibaca oleh siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga Allah berfirman tentang doanya Nabi Ibrahim. Rabbana gfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqubul hisab. Ini doanya Nabi Ibrahim. Wahai Rabb kami, berilah ampunan kepadaku, kepada kedua orang tuaku dan kepada orang-orang yang beriman pada hari ditegakkannya hisab. Ya. Ini patut kita tiru ini. Kalau nggak tahu gimana sih cara berdoa untuk kaum muslimin, tadi Rabbi gfirli wali daya wali mandakhala bait apa kalau Nabi Nuh seperti itu ya kalau Nabi Ibrahim Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab ya atau kalau yang umum tadi Allahumma gfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon ampunan ya atas dosa-dosa kaum mukminin secara umum fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata perintah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah li dzambik dan mohonlah ampunan terhadap dosamu walil mukminin dan untuk kaum mukminin laki-laki wal wal mukminat dan untuk mukmin perempuan. Nah, ini semua jamaah ya Allah wa iyyakum menunjukkan betapa agungnya perkara doa untuk kebaikan kaum muslimin. Ya. Betapa tingginya kedudukan doa ini. Betapa banyaknya pahala yang Allah janjikan terhadap orang-orang yang mau mengamalkannya. Ya. Makanya tadi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau sangat mengagungkan doa tadi. Bahkan beliau menjadikannya sebagai apa sebagai bagian dari wirid-wirid yang beliau baca. Ya, Rabbik firli walidayya walil muslimin wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat. Nah. Jemaah a'azani Allah wa iyyakum. Waqat rawa Abdul Razzaq fi musannafihi an Ibn Jurayj. Abdul Razak meriwayatkan dalam musnadnya apa dalam musannafnya dari Ibnu Jurayj. Beliau berkata, Kul tuli apa? kata Ibnu Jurej, aku berkata kepada apa? Astaghfiru lil wal mu'minat Apakah aku memohonkan ampunan untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan? Apa menjawab, "Na'am." Iya. Betul. Qad umira Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Nabi saja telah diperintah untuk itu. Wastagfir tadi ya, ayatnya wastagfir dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Fa inna dzalikal wajib 'alan nas. Lihat kata apa. Maka sungguh yang demikian itu adalah wajib bagi manusia. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, "Istaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Mintalah ampunan terhadap dosamu dan dosa orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Kemudian Ibnu Jurej bertanya lagi. Ya. Afatad'u dzalik fil maktubah abadan? Apakah engkau mengucapkan doa itu dalam salat-salat fardu selama-lamanya? Qala la. Ya tidak. Fabiman tabda? Lalu kata Ibnu Jurayj, siapa yang kau dahulukan di dalam doa itu? Binafsika ambil mukminin dirimu ataukah orang-orang yang beriman? Kata apa? bal binafsi. Bahkan diriku yang aku dulukan. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memulai mendahulukan untuk diri kita dulu, baru untuk orang lain ya dan itu tadi yang dicontohkan iya kan Rabbi firli diri kita dulu wali walidayya kemudian untuk orang tua kita walil muslimina wal muslimat baru untuk orang lain dari kalangan muslimin begitu juga dalam doa-doa yang lain seperti kita berdoa supaya orang lain mendapatkan hidayah kita katakan hadana apa hadani Allah wa iya Semoga Allah memberi hidayah kepadaku dan dia. Ya, semoga Allah memaafkanku dan dia. Dan seterusnya. Mendahulukan untuk diri kita dulu, baru untuk orang lain. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum ketahuilah bahwa termasuk doa yang mustajab itu adalah doa yang dilakukan oleh seorang muslim untuk kebaikan muslim yang lainnya bizahril ghaib ya ketika saudaranya itu nggak ada dari kejauhan sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Darda radhiyallahu an Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi إلا ghaibi illa qala al malak bimithlin. Tidak ada seorang hamba muslim yang berdoa untuk saudaranya dari kejauhan. Jadi dia berdoa untuk saudaranya, saudaranya itu nggak ada di depan dia. Ya. Melainkan akan ada malaikat yang berkata, walaka bimislin dan untukmu seperti itu juga Dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah." Doa seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan, yakni saat saudaranya enggak ada di hadapan dia, itu termasuk doa yang dikabulkan. Inda ra'sihi malakun. Bahkan di sisi orang yang berdoa tadi ada malaikat Kullama da'a li akhihi bi khairin Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya doa kebaikan qala al malakul muwakkal bihi Malaikat yang diwakilkan tadi berkata amin Ya Allah kabulkanlah. Walaka bimislin dan untukmu sepertinya. Masya Allah. Ya. Jadi ada malaikat yang Allah tugaskan dan menjawab amin walaka bimislin. Ya. Ya Allah kabulkanlah dan kamu pun mendapatkan yang seperti itu juga. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Wa fi hadha fadlu dua li akhihi al-muslim bi dhahril ghaib." Dalam hadis tadi ada keutamaan berdoa untuk saudaranya sesama muslim dari kejauhan. Ketika yang kita doakan itu nggak ada di hadapan kita. Ya. Bahkan kata beliau, jemaah azani Allah wa iyyakum. Wa kana ba'dhu salaf idza arada an yad'u li nafsihi yad'u li akhihi al-muslim bitilka da'wah. Dulu kaum salaf itu kalau dia ingin berdoa untuk dirinya satu doa maka dia berdoa untuk saudaranya dengan doa itu. Iya. Kenapa? Karena doanya itu mustajab. Doanya itu mustajab. Nah, dan juga karena tadi diaminkan oleh para malaikat dan malaikat berkata walaka bimislin ya engkau mendapatkan yang semisal dengan doa itu tadi yang kamu ucapkan Naam Masya Allah Jamaah azani Allah wa iyakum eh, Sebelum kita tutup Di antara yang disebutkan adalah riwayat Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Aulia. Ya. Tentang keutamaan mendoakan kaum muslimin dengan kebaikan. Disebutkan yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab apa Hilyatul Aulia dari Ahmad ibn Dhahab Al-Khashab. Ahmad ibn Dhahab berkata, Ra'aitu fima yaran naimu Shuraiha ibn Yunus. Kata Ahmad, Aku bermimpi melihat Suraih bin Yunus. Ya. Fakultu Aku berkata, Ma fa'ala bika rabbuka ya Abul Haris. Wahai Abul Haris. Apa yang dilakukan Rabbmu terhadapmu? Qala ghafara li. Dia memberi ampunan untukku. Yani Allah telah mengampuninya. Wa ma'adzalik di samping itu, Allah menempatkan istanaku di samping istananya Muhammad ibn Bashir ibn Atta al-Kindi. Ya. Maka aku berkata, Ya Abul Haris, Anta indana akbaru bin Muhammad ibn Bashir. ya kata Ahmad berkata kepada Syuraih demi Allah ya sesungguhnya engkau di sisi kami lebih mulia daripada Muhammad ibn Bashir tapi kata Suraih apa? La taqul zalik. Jangan kau berkata seperti itu. Kenapa Muhammad bin Bashir? Fa inna Allah Ta'ala ja'ala li Muhammad bin Bashir hadzan fi amali kulli mu'min wa mu'minah. Ini dia sisi pendalilannya. Sungguh Allah telah menjadikan bagi Muhammad bin Bashir bagian pada amal setiap mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Karena dia kalau berdoa selalu mengucapkan Allahumma gfir lil muslim apa Allahumma gfir li walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Lihat. Muhammad bin Bashir sebenarnya di mata sahabat-sahabatnya itu di bawah Syuraih bin Yunus. Tapi kenapa kok dia bisa sejajar dengan Syuraih bin Yunus? Istananya berdampingan dengan Muhammad apa dengan Syuraih bin Yunus. Jadi Muhammad bin Bashir juga mempunyai istana yang berdampingan dengan Syuraih bin Yunus padahal kata Ahmad Ibn Dhahak tadi Syuraih bin Yunus itu lebih mulia daripada Muhammad bin Bashir. Kata Muhammad bin Bashir apa? Karena Muhammad bin Bashir kalau dia berdoa, dia berdoanya apa? Allahumma gfirli walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Sehingga dia mendapatkan bagian dari setiap orang-orang yang dia doakan itu. Ya. Masya Allah. Jadi jemaah azan ya Allah wa iyakum. Ini adalah tentang keutamaan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa ya berdoa untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita dan untuk kaum muslimin serta muslimat mukminin serta mukminat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu. Jazakumullahu khairan. Wallahu alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.